جی گون gajah dilahirkan Yatim dengan kakeknya Sesuai adat yang ada Halimah enam tahun usianya Wafat ibu tercinta Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rahatil مولدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي راحة عدل أشدو Halo? Halo ibu-ibu? Ibu-ibu? Halo? Saya sehat ya Alhamdulillah. Mangkane sakit ngomong piyambak lah. moga muga sing kendel utangi lunas. Nah. Allahumma supados gentosi beliau ngisi acara wonten ing dalu menika.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 engkang mugi-mugi sarang sarang estu kita pikantuk barokahipun. Amin Allahumma. Dalu niki tentu jenengan sing sumarep kula terus lemes mungkin. Lho, kok wajahe desa? Oh, Dados menawi jenengan lemes nggih, itu memang harus sebenarnya itu. Sebabe bagaimanapun sing jenenge genteni niku nggih mboten sakit padha. Napa melih menawi kita ngaos lewat jalur para habaib ada ada kekhususan Di pun menawi ngawas kalih poro habaib niku kita mendapat perkara-perkara yang isinya bukan hanya ilmu. Karena ilmunya para habaib itu disebutkan disebut memiliki ilmu khasyah ilmu yang benar-benar ndadekake kita wedi marang Gusti Allah. Sampai-sampai Imam Hanafi ketika ngaji kepada Im Imam Ja'far Sadiq hanya yang sekitar ngaji dua tahun beliau lalu mengatakan laulas natani lahalakan nu'man. Andaikan tidak dua tahun itu aku belajar kepada Imam Ja'far Sadiq sebagai cucu Rasulullah maka tentu hancurlah Nu'man. Yang dimaksud adalah beliau sendiri. Kalau boleh saya kasih motivasi panjenengan-panjenengan sing pun biasa ngaji teng pundi mawon jangan sampai kita tidak termasuk orang yang menjadi muridnya para habaib. Karena sesungguhnya ilmu yang melalui jalur para duriyatur rasul itu adalah ilmu yang mengamankan. Bukan hanya pengaman untuk dunia ini para habaib. Disebutkan bahwasanya an-nujum amanun li ahlil sama. Bintang-bintang itu pengaman untuk ahli-ahli langit. Wa ahlu baiti amanun li ahlil ardi. Dan para habaib, para keturunan Rasulullah ini adalah pengaman untuk semua yang ada di muka bumi ini. Mengamankan zatiah kita Mengamankan hati kita Akidah kita Ilmu kita Bapak itu pun cocok menawi panjenengan istiqomah mendatangi majelisnya majelis ar-raudhah. Nah, ning ya coba balik Lah kowe kok ora tuh. Nah. Loh, kiai ku yo ya duwe alasan mangsamu mboten. Kalau saya Dulu saya pernah berpikir untuk semua majelis di Penting Solo yang ada habaibnya itu kulo kepengen datang saudara. Bahkan sampai sekarang hati saya pun kepingin untuk datang. Malam Jumat pengen teng riap. malam Kemis gini Habib Syekh, malam Setu teng Beriki. malam Senin gini Habib Husain bin Anis, malam Selosone teng gini Habib Husain Al Idrus. Pengen tetapi apalah daya tangan tak sampai. Tentu Anda memaklumi bahwa saya hanya bisa untuk mengikuti salah satu daripada majelisnya para habaib yaitu di malam kemis saya datang di tempatnya Habib Syekh bukan berarti yang lainnya tidak ingin teko pengen tapi kewajiban-kewajiban yang lainlah. Tapi saya kelingan dawuhipun Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi wonten teng kitab Maidah Ramdhaniyahipun bahwasanya kalau di satu tempat daerah ada beberapa majelis lalu kita satu saja mengikuti tapi istiqomah maka niku padha karo datangi semua majelis yang ada. Eh, eh jadi aja disalahno. Nah, <laughs> gitu halo halo. Saya dipahami nggih? Lah Pak, nek umpama kula ngoten wong nang omah kan nganggur Pak, daripada dloham-dloham kula tak melu ngaji Habib kabeh malah luwih hati, Seneke ya luwih lancar. Loh, coba malam kemis vitaminnya vitamin K. Wow. Sego khawat. Wow. Malam setune vitamin L, lemfer. Nah, lemper nomor. Yo iya, yo iya, salah sithik nah, Aku ya wis ngerti nang ya anjene itu itu tak salahno sithik. Sanjen ibu-ibu iki ngoten niku. Salah sithik arem-arem. Allah ala Muhammad. Mangke malam Senin gini Habib Husain, malam Selasa mangke wonten nasi nopo Lemu-lemu ahli sunnah. Nggih ngoten iki. Lho Pak iki kok ana sing gering-gering lah iku nasib. Nah, nek wis ngomong nasib kuwi ora iso dirubah meneh. Bon, nggih, siap ngaos nggih. Ngaji niku nek iso atine sing bunga. Nek cara Imam Ghazali, ngaji nek atine bunga iku gampang mlebu. Ning bungae aja nganti kebablasan. Nah, ngoten lho. Apa wae nek kuwi nek kebablasan ya ora apik. Ganteng niku nek kenggantengen ora ati. Ayu nek kayu nenatos Nah. Apal. Kula yang iki cukup ganteng mawon cukup. Halo halo. Dalu niki kula insyaallah badhe ngaturaken mengenalkan hukukullah wa hukukur Rasul Muhammad sallallahu hak-haknya Allah dan hak-haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus menyangkut haknya Allah? Karena menawi wonten tiang boten ngerti haknya Allah, haknya Rasulullah, mustahil dia bisa membayar hak tersebut. Kulo menuso memiliki beberapa hak menurut monggo para Habib Habib tak terus nggih ayo yo ngrono tamu anyar noleh mrono. Aku ya dadi monggo Habib satu mriki. Nah, nggih. Monggo. Oke, masih hidup? Kulo wangsul melih, Umpomo kulo ngeten iki gadah pinten-pinten hak Hak yang menyangkut istri saya, menyangkut anak saya, menyangkut keluarga saya, ayah, ibu, tonggo, konco, sedulur kabe, wong Islam. Mereka memiliki, saya memiliki hak yang harus mereka berikan kepada saya. Contoh, saya punya hak yang harus diberikan kepada anak saya. Apa rupane? Krono aku wong tuane ya kudu dihormati. Saya memiliki hak yang harus dibayar oleh istri saya karena nopo? Karena istri saya harus membayar hal tersebut sebab saya suami nih. Apa contohnya? Saya sebagai suami nih bener boten ngejak maksiat, boten perintah maksiat, maka perintah saya kudu didalano. Oh, Pone bojo kula, halo saya. Ya aja mutah-mutah ngono Ya. Anu ya do salat apa umpamane tahajud ya. Karena iku perintah dan saya suami ya prayu gini beliau istri saya harus menjalankannya. Bidot nek kula mrintahno sing elek-elek sing boten-boten sing diharamno Gusti Allah lah baru hak tersebut tidak boleh diberikan kepada saya. Lah Ngomong-ngomong mengenai hak, Allah niku kagungan hak yang semestinya seluruh hamba itu membayarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah memiliki hak di mana Rasulullah hak tersebut harus kita bayarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan niki dalu niki sekedik sekedik monggo kita angen-angen muga-muga dados keterangan ingkang manfaat. Allah Allahumma. Yang pertama, saya menukil dari beberapa dawuh-dawuhipun dawuh ulama menawi kepingin kita peking pundi mangke tenggen kula nggo blok kopi. Nah, mengke foto kopi Nah, nek bab iku langsung meringis no, ya kepenak. Nek oleh harem-harem gratis no, seme penak. Nek bangsa kon nggo blok kopi yang pertama yang nantinya akan menggiring panjenengan untuk menjadikan Anda maklum terhadap haknya Allah adalah satu. Yang pertama harus panjenengan sadari untuk nantinya kita semangat untuk membayar haknya Allah adalah kita harus tahu bahwa Allah lah yang menciptakan kulo jenengan. Yang mewujudkan kulon jenengan Maaf Segala nikmat ini Bermula dari wujudnya kita Kalau kita tidak diwujudkan Allah Maka semua nikmat itu tidak ada Seperti halnya Malam Seninnya tanggal 12 Maulid disebutkan oleh seorang Sayyidi Syekh Muhammad Amin Qutbi beliau mengatakan ya lailatal itsnaini anti miftahus sana kullu layalin bibi laha nasabun ilaiki wahai malam Senin yang dimaksud malam Senin tanggal 12 Rabiul awal bulan gajah eh, bulan gajah tahun gajah bulan mau Niku yang dimaksud. Hei mahalam senen, anti miftahus Engkau adalah pintu, engkau adalah kunci yang membukakan semua tanah, semua pujian di muka bumi itu. Kullu layalil bidhi nasabun ilaiki. Semua malam-malam yang memiliki nilai yang indah, memiliki nilai yang utama, semua itu adalah bernasab kepadamu. Dalu nopo sing memiliki nilai yang indah Lailatul Qadar Nuzulul Quran Isra Mi'raj atau malam apapun di muka bumi ini tak mungkin ada kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada malam Senin itu maka tidak ada malam-malam indah yang lain. Tidak ada malam-malam yang perlu kita peringati kalau tidak ada malam Senin. Begitu pula kondisi kita ini ada jenengan kali kula diwujudke kali Gusti Allah itu adalah hal yang mengawali seluruh kenikmatan yang pernah diciptakan Allah untuk manusia. Jenengan arep mlebu surga, pengen mboten Bu? Muga-muga sing pengen, muga-muga bareng-bareng. Lungung bareng-bareng ring ndi kok amin cek. Bareng-bareng mlebu surga. Jangan bareng-bareng. Bareng-bareng sih. Ditambahi nggih tadi. Umpama kipase niku digesangke saged nggih. Kula yang asli tiang kota jadi asli ya sadem. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan pengen lebu surga ora mungkin iso nek ra wujud Kulon jenengan Arab lebu nikmati surga sing kaya ngoten niku nek ora pernah diwujudke Allah, ora mungkin punya jatah untuk masuk surga. Maka daripada niku kita harus pertama kali dalam rangka membicarakan haknya Allah yang harus kita bayar, kita harus sadar. Kenapa kita harus membayar haknya Allah yang nanti akan kita sampaikan? Karena kita memiliki hutang budi kepada Allah karena Allah lah yang menciptakan kita. Sambut. Bukan hanya menciptakan kita tetapi wa asbagha alaika ni'amahu. Apa nih kok? Ya wis ora apa Dan yang memberikan nopo mengomliti seluruh nikmat kepada kita baik itu dohir ataupun ba Halo halo, dohir ataupun ba, maaf lo, kangge kita wong Islam kudu yakin anane nikmat batin. Sampai disebutkan di dalam dawuh dawuh itu kitab Dalailul Aliyah niku diterangke. Menungso niku duwe kejiwaan macem-macem. Ana namine jiwa yang disebut nufus al-mutayaqqidhah Jiwa yang selalu ingat Allah yang dipun maknai jiwa-jiwa mutmainnah. Lalu jiwa yang mutmainnah ini harus kita tahu ini jiwa yang luar biasa sampai-sampai besok ono wong kok mati netepi kejiwaannya memiliki jiwa yang mutmainnah diundang Allah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pengen gadah jiwa mutmainnah ya? Jiwa yang di bawahnya mutmainnah sebenarnya ini jiwa yang masih bermasalah. Jangan sampai hidup kita ini dipungkasi, dipun akhiri memiliki jiwa yang kedua ini, apalagi jiwa yang bawahnya lagi. Apa jiwa yang kedua? Jiwa yang lawamah. Jane jiwa-jiwa yang sudah mengenal Allah ngandel gugu tapi keracunan apa yang disebut sebagai nikmat hissiyah, nikmat sing ketok-ketok, nikmat sing dohir-dohir. Ana kotak masjid muter. Iku tandane nek jiwane mutmainah niku mboten usah milih-milih, langsung dirogo seret, Kok lebu kabeh. Saking yakine akhirat. Tapi nek sing lawamah niku isih milih. Ya Allah. Satu sembilan. Balik. Balik kene gede. Seket dah. Balik. Wah kira. <laughs> Kecekel. Yeah. Lima ratus rupiah. Mambu geliga bekas kerokan. Dilebokno kelotak jari ini pengen mlebu sur. Mangsane surga mbaing napa piye? Sakit dipahami. Nah, niku orang-orang yang memiliki jiwa lawamah itu jiwanya adalah jiwa yang sebenarnya memiliki rasa ikbalan apa bahasanya? Ikbal niku madep alal hati, tetapi ikbalan mutawastito madep ring pangeran madep madepe niku setengah-setengah Allahu akbar Akbar, Allahu Akbar. Artinya ya Allah salat deh. Neng TV api ya Allah. Ayo ding ding deh ya Allah. As gua sholat gua. Eh, sponsor lagi wudu Bar wudu nonton meneh, nunggu sponsor. Sponsor selanjutnya akhirnya sholat. Aja meneh nonton bola. Sholat karo nak ngarepan. Iya, bul, bul. Wis eh, iso dipahami dhewe lah. Niku tiang-tiang mriku. Buka aduh lah ketatap seng balik rene. <laughs> balik mrene ngono ya Allah. Termasuk kula muga-muga waras Allah ne lah, jiwa-jiwa yang selanjutnya yang paling rendah namanya jiwa yang amarah, sing ngejak elek-elek. Kenapa ada jiwa yang elek, ngejak elek? Karena ghalaba 'alaiha hubbul mahsusat. Kalah. Jiwanya itu sudah tidak sah, sudah tidak kepikir belas terhadap nikmat-nikmat maknawi, nikmat-nikmat yang tidak tampak yang tampak hanyalah nikmat-nikmat yang tampak. Jadi nek kula jenengan ki alhamdulillah isih gelem ngaji niku ngalamat jiwa kita sudah ada gambaran ingin berhasil meraih nikmat-nikmat maknawi tadi. Nikmat sing ora ketok. Apa to Pak nikmat kok ora ketok? Ku apa duwe tuyul apa-apa. Gendruwo apa Boten dunungno sithik engko sampean insyaallah paham. Umpama dalem utawa majelis raudhah niki umpama griya sampean. Umpama Om, um, wong umpama ya wis ya Allah ya Allah. Om, um, kuwe dene semene iki nikmat umpama diparingno Allah iki jenenge nikmat dohir. Tapi kalau di dalamnya tidak ada ketentraman, tidak ada sakinah dalam keluarga, karo bojo pelilak, lilik, pelilak, pelilik. Itu namanya menang nikmat dohir tapi tidak ada nikmat maknawi. Ono wong duwe anak rolas setengah. Ayo engko sik ta, tak terang, nongko kono mburi. Rolas setengah sing bangsa setengah-setengah. Maksude sing setengah iki jeneng jero kandungan. Oh, desa. Jawabane wong desa iku ketara. Oh. Aku ngantek kaget. Oh. Kula wangsuli, Bu. Duwe anak rolas. Apakah itu menyenangkan? Engko sik rolase ketoke marem. Tapi soleh apa tidak? Soleh itulah nikmat maknawi. Lah kula jenengan iki dadi wong Islam, alhamdulillah ngincipi nikmat dohir, nikmat batin. podo-podo gadah garwo, tapi kita memiliki wacana garwo sing memiliki kesolehan di dalam jiwanya. Ketika diundang, "Halo, Say." Itu jawabannya enak. Ada apa? Ya. Penak. Coba nek ana wong di bojo wayune irunge kaya Pinocchio. Durane wis ngantek empedhot bantale. Tapi nek diundang orang duwe nikmat maknawi, tidak punya kejiwaan yang mengalami putuhan, kebuka sing apik-apik, ora nampa ilmu, ora nampa tulodo sing apik sangka para-para ulama, lalu dipanggil, "Halo, Sae." Sae-sae. Apa? Arang ngono kae. Iki nek ana wong wadon ngeten iki perlu diuntali baikon sak botole. Iki kok guyu, Kang? Allahumma sholli ala Muhammad. Tulung aku nek ngombe sampeyan ndilukno. Nah. Nah diawasi ya ora iso akeh. Nggih, dipahami nggih. Nah, mugi-mugi kula njenengan setelah memahami seperti itu, oh berarti aku urip iki Allah memberi karunia yang besar kepada hidup saya. Yo ya, nek ngono aku engko nek memang ngerti apa toh haknya Allah yang harus kita bayar, saya siap membayarnya. Oke? Okay? Nah ini pengertian dulu, pengertian dulu. Yang kedua yang harus kita sadari sehingga kita nanti kepengen bayar nikmatnya apa haknya Allah jadi alam taklam annaka fi awwali amrika kunta nutfatan fi batni ummika famazil zilta tataqallabu fi ni'mati rabbika wa rahmatihi hatta waladatka insanan kamila maknane napa Ingatlah ketika panjenengan riyen durung dadi menungso diparingi Allah fasilitas yang manusia tidak pernah bisa membayangkannya yaitu ketika jenengan tesih berupa kalih kita sedaya isih berupa nutfah berupa air yang tidak ada harganya Lalu dipun paringi Allah kehidupan terus nung jero perwet wetenge ibu kula jeneng Guwa garbone seorang ibu. Pernahkah Anda berpikir kula tak tanglet nyun ngapunten nok jero kandungan niku bayi niku pun gadah paru-paru napa derek Hei gadah napa derek dereng ku samu lahir digawe lagi ngono Semuanya sudah komplit sebelum nanti dilahirkan. Tapi pertanyaannya, kok kira-kira nek jero ana paru-paru kok ya ora butuh ambekan. Umpama ambekan ndak geger iku. Perute ibu kudu dibolongi sini. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya sempurna jadi manusia diparingi lesan iso ngomong iki nikmat. Diparingi meripat, diparingi kuping iso krungu saya pernah diajak bicara salah satu dokter ahli bedah di Solo sih namanya Pak Dokter Budi Kadarto. Ada dua pelajaran tapi yang satu agak sembrono nek tak omongke. Nek krungu ibu-ibu nyawangi bocah sawanen ngono lho maksude. Sing siji mawon sing kula critakno. Nisbate dokter spesialis bedah. Niku ngendikan ngeten kalih kula, Pak Dolah. Kula niku nek ngangen-ngangen kanugrahane Gusti Allah, nembih urusan darah mawon. Padha-padha darah dikirim ring kuping kok ya ndadekno krungu. Padha-padha darah diarahno ring mripat kok ndadekno weruh. Coba kualik. Umpama ring kuping niku ujug-ujug ndadekno weruh nek ngeti wong nek. Ada apa? Ning enake nek izin wong adus ra ketara. Ketoke mengarep ning roh. <laughs> Iki sing guyu mesti setuju. Sakit yangen nengin ya. Coba nih niki umpama beralih fungsi menjadi nopo, Menjadi salah satu panca indera tetapi yang fungsinya bukan melihat tapi mendengar. Bayangke. Eh. Nono nah, pengajian ini ngadep salon ngeti salon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya, maka daripada itu kita yang kedua ini menyadari oh berarti aku ini diparingi fasilitas yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Pak, tapi kan ada juga teman-teman kita yang nasibnya berbeda ada yang tidak bisa melihat. Pada prinsipnya, nek jenengan kersa ngangen-angen. Allah dawuhaken laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan itu berarti terbaik dari ciptaan yang dibuat Allah dibandingkan makhluk liane bagaimanapun penderitaan kurang apa wae tetap itu ahsan nek ra ngandel Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mulai kecil buta. Tapi kok ya iso ngirang-ngarang kitab semono akeh. Umpama iki diomongke umpama ngilmu perumpamaan sosial bagi seluruh rakyat. Durung karuan nek Habib Abdullah peningale ketok terus beliau mampu untuk seperti itu. Habib Abdullah mengatakan, "Aku kalau melihat amrul mughayabat perkara sing gaib iku padha karo kuwe weruh sing zahir. Iku aku roh kaya ngono iku. Gustur peningale ketingale utuh. Tapi iso ngarahke negara. Iso diparingi awas. Kemarin ada pengakuan dari Bapak Kapolri kita. Sinten ini? Bapak Sutar Sutarman. Di dalam halnya Gus Dur beliau mengatakan, dulu Gus Dur itu pernah ngomong kepada saya, bahkan menceritakan yang akan terjadi pada hidup saya dan benar-benar secara urut satu persatu saya mengalami Kowe bakal jadi eh, salah satu pegawai nokene, terus munggah mrene. Engko terakhir kue Polri. Akhirnya jadi ketua Kapolri benar. Bahkan guyonane Pak Sutarman mengatakan, sayang dulu Gus Dur tidak mengatakan bar Kapolri kowe engko dadi presiden. Lah kok umpama ngomong ngono aku ya nyalon. Saya ketika kolnya Gus Dur dulu di Budi Teng Istiqlal ada pernah kejadian apa pengah gitu. konco-konco kan saking jamuro derek undangan ning gitu. Itu subhanallah ada sambutan mau idoh daripada Kiai Said Akil Sirat. Itu dulu pernah. Nisbatnya Gustur yang tidak tampak dohirnya tapi batinnya tampak. Kalau boleh umpama diangen-angen penting di sing ketok karo sing ra ketok. Nek gelem angen-angen iku tetep laqad khalaqnal insana bi ahsani Suatu ketika Kiai Said Akil Sirat cerita Gustur niku zaman wonten teng daerah Cip napa daerah panggenane beliau niku putih Budi-budi Ciganjur. Waktu ketika Kiai Said Agil juga daerahnya daerah dekat situ, Gus Dur niku esuk-esuk jalan-jalan kaki olahraga. Juk-juk mampir dalemi Kiai Said Agil. Assalamualaikum, Assalamualaikum. langsung dijak melebet Gus Dur niku terus sambat ngeten. Pak Said, tolong ambilkan kitab Ihya. Bacakan di depan saya. Oh iya, terus wah dibetake kitab Ihya. Baca bab nek wis ngerti diwaca, Gus Dur karo layah-layah ngantuk. Bablas ngantek sare Kiai Said Agil karo layah. Wis sare. Nah, ya aku ya wis tutup. Durung dangu nutup kitab Ihya Gus Dur wungu. Said, Kiai Said dalem Sampean besok nih umur 55 tahun bakal jadi ketua umum nah Nahdlatul Ulama. Akhirnya pun umur 55 tahun jadi ketua umum Nahdlatul bahkan Kiai Said Akil pernah cerita pada waktu itu cerita zaman pilihan beliau menjadi ketua umum NU NO, pada waktu niku dua kali pemilihan beliau sama Pak Slamet Effendi Yusuf nek mboten kalian tuh ketika dua kalinya mau di napa mau coblosan melih itu garwane Pak Said Agil mendikan mlebet riyen karo Pak Said Agil. Ini mlebu mrene mlebu mrene. Mas, engko gek-gek kalah isin awak dhewe. Ora ora mlebu menang-menang. Buke kok iso mantep Gus Dur sing ngendikan. Umurku iki pas 55 tahun. Loh, kira-kira ngoten niku iso dianggap Gus Dur punya kekurangan. Kalau saya tidak. Bahkan kemarin ada cerita ada satu perusahaan di Surabaya. Surabaya itu nggen kula ngetan. Nah, sampean tak sebutnya Surabaya ya ngak ngak lo ngak ramu dengin terus Ah ya ya gitu nanan kok. Saya dipahami ya. Surabaya Surabaya. Masuk wonten acara di televisi Kick Andy. Ah sampean sing durante TV kita cerita critakno. Kick and itu salah satu acara di ada satu ibu yang dikatakan luar biasa memiliki perusahaan walaupun hanya keterampilan-keterampilan macam-macam tapi ngantek booming ngantek tekan luar negeri pemasarannya tekan dindi kenapa kenapa saya cerita karena memiliki cerita yang aneh seluruh karyawannya syaratnya siji harus cacat harus cacat, wah ono sing tangane buntung, ono sing sikile buntung, harus cacat. Itu karena apa? Karena dulu pernah nalika usahane dicekel wong-wong waras, justru bangkrut. Akhiripun sedoyo medal lalu ada tiga orang dari karyawan itu yang dulu justru dianggap telu niki namung pelengkap saja karena telu niki namun wong-wong sing Nopo tuna-tuna seperti itu sing tangane ilang siji, sing siga apa pripun, sing mengkeret tangane napa pripun. Itu dulu digawe imbo-imboan tok. Tapi tiga itu malah bertahan. Bon Bu, monggo melampah. Asale lemes iki piye to ya di karyawan kari telu. Peyok niku jenengan paham. Peyok niku napa? Kula niku tiyang kota ra paham. Ampun. Halo halo. Aja muni plesungan ta nah, antem Provinsi plesungan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya luar biasa kesungguhan tiga orang itu akhirnya dibuktikan. Subhanallah. Setelah melihat kesungguhan tiga orang itu yang justru lebih luar biasa dibandingkan sengsara-saras-saras. saras-maras-maras. Mulai detik itu akhirnya pun memiliki aturan perusahaan semua yang nggak kenapa jadi karyawan harus wong-wong sing cacat. Jadi intine pada kehidupan ini tidak ada yang kurang. Kalau disebut kurang, catatannya adalah alal ada. Kurang dalam perada, pengadatan saja. Tapi sejati ini mboten wonten sing kurang. Nek gelem Allah meh. Allahumma amin. Masyaallah engko punya kelebihan masing-masing. Kula sing rada bagus ngeten iki. Lho engko sik tak mentah-mentah. Halo halo. Ada kelebihan panjenengan sing rada ora bagus ora bagus ngeten iki. Ya punya kelebihan masing-masing. Ki sing hae-hae mesti rada sentimen iki. Ampunlah. Monggo ditampa Moga-moga kita sedaya bisa memaknai bahwa hidup adalah anugerah terbaik untuk kita sekalian. Apapun bentuknya, diberikan apapun, bagaimanapun, kita harus tetap syukur marang Gusti. Gusti. Bapak Pak, nek masalah wajah sih rapopo Pak. Lah nek bab kere Pak. Ini yang jadi problematika hidup. Eh, hey, Anda yang merasa tidak punya apa-apa, yang jadi masalah itu bukan punya dan tidak Karena semuanya itu sebenarnya mengagumkan Sehingga Rasulullah mengatakan Ajaban li amril mu'min Gumono banget wong iman itu Syarat iman Ketika mendapatkan sarro Ataupun dorro Naliko seneng syukur Top nalika susah sabar top itu memang podo karo koin uang satu keping di mana satu nopo satu sisi dan sisi yang lain tidak pernah bisa terpisahkan pada diri orang iman. Jadi kalau kita gelem ngangen-ngangen punya ataupun tidak punya itu tetap kebaikan. sehingga di masalah itu kue punya iman apa tidak. cerita yang sangat per perlu kita ungkap di majelis ini. Rasulullah pernah mengatakan qalilun tuaddi syukrohu khairun min katsirin la tutiku. Site ning kowe iso syukur iku luwih apik daripada akeh ning kowe ora iso syukur. Niki kula ngomong ngeten niki aja dumeh aku iki memang rapatin duit-duit lho. -duit dan jangan sampai Anda berpikir aku iki curhat ya ora sampean antemin lah. Halo halo. Loh ini ki ngomong apa Ini bukan hanya karena wacana keilmuan tapi Anda harus build in shop sadari nih tangan angen-angen. Dikatakan di dalam kitab Nurul Basirah bahwasanya uang nih. Uang iso sabar iku nomor loro. Ono sabar sebab orang duwe artinya sabar karena balak musibah, Ono sabar sebab duwe artinya dalam penuh kanugrahan kenikmatan. Catatannya kalau ingin sabar nompo musibah, bala rande duit, kerjane bangkrut, cukup punya predikat mukmin saja cukup. Agar wong iman cukup. Tapi kalau bisa sabar menjadi wong sugih sing waras ora cukup iman tok, tapi kudu sidik. Imane kudu berlipat-lipat. Nek ra ngandel bengi niki kalau boleh dikonsen apa disensuskan jenengan-jenengan iki sing rata-rata moro mesti sing rapatin duit duit. Ora usah pas pas ngono iki tenan. Ngulung pas lah mbek ngerti aku ngono. Halo? Nek jenengan gelem ngangen-angen sing bengi iki iso sabar ninggalke omah, ninggalke bojo, ninggalke macam-macam iku e. sebab memang orang ora pati ana sing ditinggalke. Tenan. Coba nek sampean sugih blegedu. Watuke metu duwite dijak kancane yo kang ngaji hari gini ngaji wis ora sangel-angel coba bengi iki sampean oleh undian mobil Jaguar teko mrene sampean aku e ora mangan <laughs> artinya uang iso netepi dalane Allah lewat dalan orang duwe iku luwih gampang. Kalau panjenengan meyakini hidup ini untuk Allah, maka sebenarnya kesempatan Anda untuk tidak punya itu kesempatan yang memudahkan Anda menuju kepada Allah. Kosok wang sule, nek ana wong sugi, aku dhewe ya durung tahu sugih. Rodok kami lanti. Coba arep mangkat ngaji bojone. Arep ngaji ya Allah deh ayune dewas alhamdulillah rodok pesek halo Habis, nah, iku gelem artinya dimaknailah kehidupan ini ya, jenengan gelem angan-angan kabeh niku yang kurang pasti punya kelebihan yang punya kelebihan pasti punya kekurangan dan itu syukuri lah besok mlebu surga niku ana lewat dalan syukur ana lewat dalan sabar ana setunggal cerita ana wong wonge cuwendik green ireng cengkring duwe bojo iki dhuwur kaya jerapah putih panurata oh ayune ngkule kaya widodara ah widodari gak ana widodara to Subhanallah, siji tempo sing wedok ngomong karo sing lanang, "Mas, kula yakin besok kula sampean mesti ahli surga." Wah. Lah kok iso? Lah nggih, jenengan di bojo kula ayu. Syukur to sampean. Iya mlebu surga sampean. Aku ya padha di bojo welek ya sabar aku. Insyaallah mlebu ya Mbak Sur. Halo, halo. Nah, itu hanya dalam dunia perangan-anganan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Oke. Okay. pun. Allah dawuhaken wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Allah lah yang mengeluarkan kalian sekalian dari perut-perut ibu-ibu kalian. yang dimana di waktu itu kalian tidak tahu apa-apa. Ini sebutan latak lamuna syai'a bisa diangan-angan kue ora ngerti apa-apa, ingin ngerti apa-apa. saya ingin ngerti Gusti Allah. Atau boleh dipahamkan latak lamuna syai'a, kue nalika dilairno iku kowe ora ngerti apa-apa. Coba mau ngerti apa-apa, ndak malah deklek. Paham apa ora to iki? Dilairno wis ngerti kan jerono ya Allah. Waduh. Orang, Nek kelemangan nangan ya iso mesem-mesem dhewe ngenten iki. Dilairno. Hmm, hmm, ngerti. Ayo cepet Bu, cepet Bu, cepet Bu. Lah. Halo. Saya dipahami ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apakah mungkin itu hanya dalam dunia pengangan angan sosial bagi seluruh rakyat? Indonesia. Lalu setelah itu Allah menciptakan asma pendengaran, penglihatan, afidah, otak. Berikut dengan prajurit hati sak tetek bengeke. Kalau disebutkan oleh Imam Ghazali, nafsu, al-aqlu, al-qalbu niku satu bahas, Beda bahasa ning padha ing dalam urusan bab makna yang dimaksudkan. Wis gampangane sesuatu yang berupa latifah-latifah rebahnya yang diciptakan pada diri manusia. Yang kapasitasnya itu sebenarnya untuk menangkap makna-makna robbania. Makanya gini nopo malaikat Jibril kok bisa naik eh mboten sakit minggah teng Sidrotil Muntaha di mustawa itu kok mandek karena karena Rasulullah kok sakit minggah karena Rasulullah bukan hanya makhluk rohani tapi makhluk intelektual yang bisa ngemot yang bisa mampu untuk mengalami alam alamul iddah yaitu alamnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diistilahkan oleh apapun bahasa yang ada di muka bumi ini. Lah Kanjeng Nabi bisa ke situ karena makhluk intelektual. Lah malaikat boten sakit, cukup makhluk rohani. Karena kula jenengan diparingi afidah akal iso nangen-nangen budi pikir macam-macam itu Itulah yang menjadikan kita ini lebih mulia semulia-mulianya makhluk di alam dunia ini. Muga-muga sakit memahami Allah. Nah, dari tiga poin ini tadi bahwa jenengan dilahirno, jenengan diwujudkan, dikasih penerapan nikmat dohir batin dan semuanya itu yang memberikan Allah. Lalu kemudian sudahkah Anda menyadari? Sudah. Paham? Paham. Lalu apakah itu kita memahami toh? Boten. Tentu kita berpikir apa ya yang harus saya berikan kepada Allah. Apa yang aku dipinteri Allah ngentek kaya ngono kok. Aku terus udune piye nisbate anak mikir wong ya Allah. Kalau zaman mondok riyen sering disadarke kali guru-guru niku. Iji tempo nanti dipun ngendikani saya kelingan. Mbok yo ya nek ngaji kelingan Wong tuwamu mbiyen ki kulite awake asale resik, saiki kaya kaca riben. Mikirno awakmu, akhire kepikir ya Allah, napa nggih sing kedah kula paringke dhateng tiyang sepuh. Lalu ketika kita mondok dulu dikasih motivasi guru-guru kita untuk saben bengi kue kudu sholat hajat, maca sholawat minimum ping 300, diniatno, engko bariku ditawasulno, terus bariku niku ya Allah, ampun ngantos jenengan pak nopo pendet ampun ngantos panjenengan kersakake yang sepuh kekalih kula ya Allah kulo kula saged bingahake kekalih karena apa? Karena mengingat. Begitu pula kita di pondok mikir, ya Allah, guruku rino wengi ngaji. Kadang orang mikir kepentingan garwane, putra-putrane orang mikir. terus Ibnu Novel, wah ya Allah, ngidul bangun bangun. Mengsamu bib bib novel bib seh niku mboten menuso. menungso. Lho asli aku dewi tahu salaman. Artinya apa? Sebenarnya kita bisa kok menyadari oh iya iya, podo podo bib novel. Mengsamu ngaji ku gampang kan. Beliau ndamel buku kanggo nambahi mapan ke rasane murid murid itu. Rino wangi buka kita buang-buang, buang. Kita melongak, melongak banget. Ngono kuwi isih kudu dibonusi. Ngaji nek ora ana snack remenge sak awal Awak ra mandel, ora mandel. Bayangke ulama sekarang wis mikirno panggonane kudu sing apik. Ngene wae ora narik, coba sampean apa ditarik. hehehe hae, mbok yo sadar. Manggon karek tengok-tengok. Ora-ora ana limoro. Aku tak mangkat esuk-esukan jam 6 sore. Arep lapo? Arep ngiwangi nyapu panggonane supaya aku ngenteng ngenteng urungsane guru ora tekan kene. You ya Allah, ngono bae. Kalau kita menyadari, tentu kita akan timbul ros apa ya yang bisa saya berikan kepada guru saya? Apa yang bisa saya buktikan kepada orang tua saya? Dan jiwa seperti itu mestinya apalagi kalau berhubungan kepada Allah. Apa ya sing kudu tak bareng no Allah ki apa ya? Satu. Awal wajibin alaika li khaliqika jalla sya'nuh an ta'rifahu bi sifatihil kamaliyah. Satu yang harus kita bayar kepada Allah, jenengan kudu ngerti Allah itu siapa berikut sifat-sifat kemuliaannya. Kok iso to Pak engko sik rungok rungokno wae Karena jenengan nek ora mungkin iso bayar haknya Allah kalau Anda tidak menyadari kemuliaan Allah itu sendiri secara lebih detail. Jenengan ojo nganti salah paham. Allah itu Allah. Sampai Imam Syadili ketika belajar kepada Imam Abdul Salam Al-Mashis pulang dikasih hanya bahasa Allah, Allah, Anas, Anas. Allah itu Allah, menuso menuso. Supaya kita tidak salah di dalam membayar hak itu tersebut, martonuun kita minimum jenengan jangan salah paham tentang Allah itu siapa. Nah, caranya supaya orang salah paham, kita kudu ngerti. Allah niku duwe sifat wujud. Dalile inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Iku tondo. Allah iku dhisik tanpa kawitan. Bahasane kidam. Allah niku langgeng tanpa pungkasan, loro-lorone disebutno huwal awal wal akhir. Allah iku beda karo makhluk, ora padha karo makhluk. Allah iku beda kabeh urusane karo makhluk. Sebab Allah dhewe ngenalke laisa trihi syai'un. Allah iku qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri tidak butuh kepada apa-apapun selain Allah. Bahwasanya Allah niku qaimun bidati, Allah niku wahdaniyah suwiji tur ngijeni siji ora ana liyane, siji tur ora ana Allahu Ahad. Allah niku gadah sifat ilmu alimun bidati sudut. Allah niku kagungan sifat hayat hidup. Apa itu? Dalile Allah dewi ngendikan wonten ing Al-Qur'an wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah niku duwe sifat kudrah innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah duwe sifat iradah, duwe makna iradah niku ngersakake. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Allah duwe sifat kalam, maha berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Kita kedah kenal ngoten niku. Kalau kita kenal itu adalah bagian dari kita membayar haknya Allah Subhanahu wa taala. Kowe kula jenengan yang kiri nyadari, oh ngoten to Gusti, jenengan ku ngoten to alah-alah. Kula nembih kenal. Ketika kita mengatakan seperti itu, maka sesungguhnya Allah telah Anda bayar haknya. Yang kedua yang perlu kita bayarkan kepada Allah antakuna syadidal hirsi ala ta'atihi bimithali awamirihi wajtina binawahi. Setelah tahu tentang sifat-sifat kemuliaannya Allah, kita akan tahu bahwa Allah perintah ngene ngene ngene. Lalu hak yang harus kita bayarkan kepada Allah apa itu? Harus hirsu, lobo, seneng bercita-cita bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan. Itu haknya Allah. Lalu yang selanjutnya wa tikida idza dan jaziman annal khaira fima yahtaruhu Allah lak la fima tahtaruhu anta li nafsik ning nomor telu niki rada diangen-angen. Nomor telu hal yang harus Anda bayar kepada Allah adalah bentuk akidah keyakinan di hati kita adalah bahwa sesungguhnya kita harus yakin seyakin yakinnya bahwa kebaikan itu adalah apa yang dipen, dipilihkan Allah untuk kita bukan apa yang kita pilih untuk diri kita maksudnya piye umpama awak dhewe duwe niat ya Allah kula niku ya Allah Saben malam setu pengajian gini Habib Novel ya. Kadang nih udan macet ya. Mbok tulung Gusti kula nyuwun mobil. Oke? Okay? Jaluk-jaluk kok. Sebab iku apik. Allah seneng nek kaulane jaluk. Tetapi kalau sudah memikirkan jane aku ki apik duwe mobil apa ora, harus yakin bahwa yang terbaik adalah menurut pilihan Allah. Saya sering-sering meyakini hal tersebut. Kulorian gadah ndepet. Maksudnya ku wong sing tau tak senengi Kimudeng Ki mudeng ndepes apa dak? niki kula ya Allah, awalnya aku rada di bojo. Aku zaman cilik ki anggere ana undian. ya Allah, boleh mau mobil. Ya Allah, kang boleh. Saiki aku lagi sadar. Kok umpama mbiyen aku duwe mobil, degleng yakin degleng. Alhamdulillah biar kok yo ya sekolah mondok itu pak sepeda ondel ndil ndil ndil ndil Jek riyen kanca-kanca kula sing dosu sepedanan montor sakniki uripe ngenes-ngenes ya Allah sebab dia ternina bubukkan innasyababa wal faragha wal jiddah mafsadatun onone perkara lil mar'i ayyam mafsada ana perkara telu nek kumpul ngerusak siji nom loro nganggur telu punya kelebihan iki ana wong kok duwe telu perkara iki rusak alhamdulillah aku ra komplit aku nom Mas yo nganggur atine durung kenal pangeran zaman niki namban riyen. Tapi alhamdulillah aku mbiyen yo rapati duit duwit alias khairi. Akhirnya selamat. Nah coba cilikanku umpama duit-duit. Bagus yo ketemu. Maaf saya belum walafu iki walafu. Yo rusak. Ngene nek kula niku nek weruh ana cah cilik dicekeli HP niku tak los dodo kula, kok ora diwehno aku. Lho, ora ngono maksude. Maksud saya tuh wong tuane kok ora ngerti to nek donya iku sesuatu yang melupakan Allah. Nek durung ngerti ngarahno kok ya dikenalno tok lho. Mbok yo ya eman karo anak to yu yu yu paine. Nek ana anak jaluk, "Pak, jaluk njaluk ah, anu, Bu." Pikir carane angen-angen gampang. Semua permintaan anak itu berawal tidak dari butuh. Tapi kepengen karo kancane. Kalau Anda menyadari seperti itu, Anda akan mengarahkan anak pada posisi yang sebenarnya. Pak, njaluk HP, Pak. Ya Allah, Pak, Pak. Ngono nih. Lungguhne sik. Ki njaluk HP, kok ki apa? Ngono Pak, kancaku duwe gengsi lho. Berarti bukan atas dasar manfaat. Apalagi kalau dia wis tidak ngerti dasar manfaat dari tujuannya apa, Ngerti ini bahwa HP itu adalah fasilitas untuk nyeneng hati. Akhirnya seperti yang dikatakan Rasulullah, Wa inna abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajisanihi. Wong tuane sing dadekno nasroni Majusi, Yahudi wong tua kok iso ktp ini kan Islam. Iya, pertanyaannya apakah masih bisa disanggupi kata-kata Islam kalau orang sekarang ini ring masjid karo no omah sregep no omah. Apakah dikatakan Islam kalau dia sudah wegah maca Quran aja meneh ngangen-ngangene sing pokok nyekel HP. Sifat siapakah itu? Apakah patut dikatakan Islam kanum bendino ngubek-ngubek hak internet, YouTube, gambaran ragenah genah sedangkan dia untuk menatap wajah para ulama, para habaib tidak pernah. Apakah itu Islam? Siapa yang mengarahkan? Wong tuwa. Lah terus berikut Setiap permintaan anak harus kita koneksikan terhadap manfaat dan madorot. Le. Kowe nek tak turuti iso tuku HP, karepmu apa? Anu Pak, oh, nek bapak kula teng pundi-pundi kan mengke kula saged ngebel, ora usah. Kula mangke nek kangen bapak kan jenengan mangke kula saged ngebel. Wong kula niku kadang nggih kangen, nggih, kangen. Kangen nggih apa? Nek terus nek ketemu ki arep lapo? Biarlah kita jauh Nek bapak gawe ato, biarlah kita jauh. Tapi justru dari jauh itu kue iso ndongakno bapak. Apa meneh kue iki dongane wong adoh iku luwih dipun sembadani Allah. ul ahli akhihi fi dhahril ghaibi. Asra'u ijabatan min kulliha dari semua dungo sing mandi, sing paling mandi niku dongane wong sing adoh karo sing didongakno. Jadi le kowe luwe apik ora usah HP-an le, kene kangen nangis kowe donga ndongakno bapak. Oh, anu Pak, aku anu. Ha wis ora usah aku Apalagi bariku diomongno madharate. Eh, kowe ngerti le. Kowe nak tetekokno HP, engko nek kowe terus gambaran sing ngoyak nah yak nah ora genah iku terus piye? Nggih, Pak. Engko terus kancamu lagi ring kali adus mbok Mbok mbok foto, terus mbok dol. Akhirnya pripun? Ini loh. Tulung wong tuwa sing tanggung jawab. Biyen tiang-tiang riyen ya Allah. Wong biyen niku kok umpama diangen-angen niku. Ya. Cara ing dalem arep ndadekno anak niku memang gampang. Ndadekno anak jadi ngono lho, ora kok ndadekno dadi anak niku udah. Maksudnya no anak jadi menuso. Jadi wong cocok. Lo Lho wong-wong sok wong kaihung. Ngono jadi terang terangno ya kebangetan lah. juga hmm, kan tak ngombe aku. Ya Allah. Hmm, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek zaman riyen niku istilahe ngono komplit ikhtiare wong tua pengen dadekno anak komplit komplit komplit komplit. Dalam urusan beliaunya piye supaya di anak sing bekti ring wong tua, bekti bisik karo wong tuane luar biasa. Ora ana sebutan tidak kalau untuk orang tua. Le, anu nggih. Anu nggih. Ayo Nggih. Karena apa? Memimpikan memiliki putra-putra yang soleh. Bekti marang wong tuane. Ikhtiar bohir batin. Nanti kita-kita zaman mondok ini pun dipesen karo guru-guru kita nek gue nak mondok masih ya durung kepikir nikah, Jalu on oh, gue anak sing soleh. Jalu on oh, gue bojo sing soleha. Itu dulu ketika kita mondok aja cilik-cilik dipalingi pengendikan kados Setelah itu ikhtiar dohir batin dilakoni bendina ndonga, tetek benih. akhiripun di masyarakat niat tulung nok dalane pangeran supaya kelebet nok dawe Allah intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum kalau kalian menolong Allah kalian ditolong Allah lakumu dijejekno lalu dia membayangkan muga-muga lakuku sak anak putuku tenan nikah mikir milah istikharah wah piye supaya sebab Rasulullah mengatakan takhayyaru linutfakum nah, urusan kue bab arep deder dederanmu ijimu iku pilihan sing arep mbok dederno wis dipilih tenan urusannya yo fakfar tidak bidati din luru sing ahli agama sing ngerti pengiran mantun niku ikhtiare ngono akhire hamil tenan ya anak tenan ya Allah rino wengi ring dongakno Disebut no, bundino sowan para ulama yai bib tulung no bib bojo kula niki nembe hamil bib tunga no bib kau muga dadi anak sing soleh lahir dongane entek-entekan seperti Habib Ali pun Habib Abdurrahman pundi Bukit Duri itu dulu nek no putrane ya Allah nek memang anak kula manfaat ya Allah tulung uripno tapi nek memang boten manfaat, pendet sakniki mawon ya. Mbah Yai Mahrus Ali pernah kula diceritani Mbah Yai Hamid pernah mengalami weruh langsung. Nah, Mbah Kiai Mahrus Ali niku kagungan sing kagungan Pondok Lirboyo niku subhanallah. Suatu ketika niku kan gagah gadah majelis kados dalu ngeten majelis modele zikir, majelis ilmu ngoten niku nek ndonga wiridan ngantek subuh. Siji tempo niku ngerti-ngerti Mbah Mahrus niku dugi teng majelis langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu-ibu nyuwun kula nggih dongakno nek anak kula mboten manfaat muga-muga mati dina iki. Dadi sing dipikir biyen niku bukan asal anak mana anak mana umal oh, hamil umal oh, hamil ya udah mikir anak iki engko piye nasibe. Kita niku ya Allah wis lahir ngono iku sing wong tuane sowan ulama ben majelis ulama didatengi kados ramane Imam Ghazali teng pundi-pundi dititipno anake ring para ulama para habaib saben wekdal jenengan donga nggih Bib kula titip kula sak keluarga khususnya anak-anak kula nggih Bib tulung jenengan katutke donga sampean nggih Bib Mungkin terus nek pun sowan para ulama, para habaib wangsul putrane langsung diobyak-obyak. Eh, eh, eh, mrene, mrene. Ana apa, Bak? Ngeti Abah, ngeti. Abah iki lagi bar kumpul para guru-guru. Ngeti, iki wis ijo ana asaripun nur sangka ulama. Ngeti. tangannya dijali salam salam. Eh, salam salam. Aku iki bar salam karo Bib Novel, karo Bib Syekh, karo Bib Husain ini. Eh, salam. Rono apa? Jalap kepikir nasib anakku iki piye nek ora kumpul karo wong-wong soleh. Bagaimana zaman ini para ibu-ibu, bapak-bapak Allah sing dipikir ya Allah astagfirullahaladzim. Kadang dununge nyenengno anak salah dosis. Ya ngene iku mau durung ngerti apa itu manfaate HP, itu kok Ngerusak kalau ngomong apa nanti, orang ra ngandel coba. Nah, maka daripada itu terlebih kita ke sini untuk no badan kita muga-muga melebu no halakoh kumpulan-kumpulan sing bener-bener riyadhah min riyadil jannah yang gadah silsilah nasab sampai ilmune tak dumugi Kanjeng Nabi Muhammad saw kita nek teng beri mriki dihadirno nek kira-kira nompo futuhat no ngati kaya-kaya ngendikane Bib Syekh Bib Novel niku mak set kono ati kepino ndiluk sedelok ya Allah kata singkang kulo tampil ya Allah mukumku muga wong tua kulo keluarga kulo anak-anak kulo jernengan paringi kata singkulo alam Pas lagi akrab-akrabe karo habae para ulama, lagi CS-CS e karo Habib Nobel disape. Eh, lho Kang iki. Kalau didilukno ya Allah, muga-muga anakku besok kegolong anak sing biasa disebut karo para habae. Karena disebutkan amal terbaik di alam di zaman akhir adalah cintai ulama sampai engkau dicintai mereka. Karena kalau engkau dicintai mereka, namamu ada di hati mereka. Dan di setiap waktu ketika hati itu mendapat drojokan roh rohno rohmah rohmah ilahiyah sing kena niku termasuk nama-nama sing manggon nok Loh Lho niku tiang ini es eh, mungkin mugi mawon kita pikantuk barokah itu. Iki pun jam siji. Jadi diwangsono nggih. Jadi nek jenengan kepengin bayar haknya Allah adalah yakinlah semua kebaikan itu adalah pilihan Allah bukan pilihan kita untuk kita. Jadi kalau kita angen kok ora diwehi Allah, nyuwun kok ora Allah, kok piye kok piye kok ora anu kok ora dituruti. Ada sebuah konsep dari kitab Hikam disebutkan la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhah fi du'a mujiban liyasika. Sebenarnya nek ana uwong jaluk ngantek ilham, ya Allah, ngantek jerit-jerit, Gusti, ngantek ngoten niku ilhah namanya, ngantek grentes-grentes kok yo ya ceh durung diwehi, taakhur dingkongko amadul atok tadi. Masa pemberian itu dingkongko. Eh, itu bukan menjadikan itu bukan sesuatu yang menjadikan engkau harus putus asa. Tetap jalu oh ilhahlah gemboro, dp bila perlu cari waktu-waktu yang khusus untuk meminta kepada Allah. Karena apa? Satu alasannya karena Allah niku seneng krungu ilhahnya seorang hamba. Jadi nek nangis ya Allah. Terus besok, ya Allah. Nah, iku luwih seneng. Sesuk ditunggu neh ngantek pedot. Di situ Allah sangat suka. Kulo tak takok enak di sampean no Allah karo no Allah. Ayo jaga. Hei. Jaluk dibayinya, Seneng ndak? Tapi ora diwai neng Allah seneng. Gara-gara ya Allah. kata tiga ilhah namanya. Itu Allah suka. Lah nek ngono aku rasa ngono lah aku nek njaluk sudah-sudah ae aku nek Gusti Allah kesenengan malah dadi ra diwehi ngono ya. Nah iku ya salah persepsi. Maka disebutkan fahuwa dhamina lakal ijabah sesungguhnya Allah itu telah meyakinkan kita menanggung bahwa permintaan itu pasti dikasih. Tetapi catatannya fima yakhtaruhu laka dikasih tapi atas pilihan Allah untukmu. Bukan lafima tahtaruhu linafsika. Bukan untuk nuruti karepmu menurut kue. Kanggo awakmu. Orang. Tapi Allah akan memberi. Menurut kebaikan yang Allah ketahui untuk diri kita. Jadi nek jaluk ini jane ya. Nek cara dibahasakno. Ya Allah. kula niku anu Gusti. Ya Allah. Pengen jenengan niku paringi rezeki sing kathah. Tapi masalah menika sing ngerti jenengan Gusti Maha pirsa panjenengan. Ngegek gek kula kelebet dawuhipun Allah padawuh panjenengan walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha bahwa sesungguhnya nek ana hambanya dunia ibadihi nok kono dimaknani Habib Ali Al Habsyi hamba dunia. Nek ana wong uripe sing hamba dunia, penghamba dunia, sing jaluke tutuk-tutukane, batuke pikirane donya tok-tok kok diwehi akeh, rusak tur rusak marang liyane. Jadi menawi kita nyuwun ya Allah, kula nyuwun ya Allah rezeki sing kathah, cukup ya Allah, dohir batin ning Sedaya niku menggah jenengan kula serahaken ya Allah. Aja ngene, awas Gusti. Kula nek mboten nyuwun paringi aku kapok salat. Malaikate watuk nang sandingan. Astagfirullah hal azim. Kula nu kadang kula nanti gadah cerita iki sederhana ning iki wis tekan semene wis jam 10 kok. Aku digremengi ibu-ibu, dolah itu meh dikono, dawa dawa. wedange gedene semono wah aku cilik oh, ngono ku nek wonge muleh dadi gaweni rong kresek oh, wah aku tak rewangi nggawa tas ora diwehi apa-apa kuwi ibu-ibu tiyang mriku lah ketularan keng iki Allah Muhammad Saged dipahami? Kula niku nate, nate angen-angen. Enak ya kaya Bib Syekh, Bib novel. Habib-habib ulama-ulama. Enak oh, ya. Iya, iya. Ya Allah, ya Allah. Pengen di majelis tong kada. Lah awak-awak dhewe iki pengen iki teng. Halo, halo. Kulo kadang angen-angen enak ya kaya Bib Syekh, kaya Bib Novel, kaya ulama-ulama ya Allah. Watuk itu e, ngalor ketemu bolo, ngidul ketemu sing nulung, ngetan ketemu kanca, ngulon ketemu sing mulyakno. Alah, awak dhewe iki ngalor ra wong kenal. ngidul ora bisa bawa, ngetan dicurigai, ngulon dipentelengi. Astagfirullah. Halo halo. Halo halo. Halo halo. Ning ya ana enake kok, ana enake asli ya. Enak wong ora terkenal kaya kula ki enak. Sebab apa? Oprep oh, lapo-lapo ki ra isin. <laughs> Aku ya kula wonten iki ame sewu nggih. Kula niku gadah kesenengan kalih bojo kula niku nek ngulunga ziarah ring Muria niku pados napa? Bakso pentol. Pentolan lho. Hei. Pentolan pentolan lho ngerti ta iki? Siji 500 ku lho. Wah niku gara-gara kula ora kenal ora dikenal wong penak. Lah coba bibset tumbas pentol. Ya Allah. Tumbas bakso pentol. Bibset dah bibset dah lah raja tuku. Oh, <laughs> bib nobel dah raja tuku. Lah nek ra kenal tuwa mangan pentol. Ngono balik. <laughs> Nggih napa mboten? Ki ketok kok wajah-wajah seneng pentol niki. Halo, Kula niku nate angen-angen ngeten niku ning guyu dhewe kula. Guyu dhewe. Guyu ngeten akhire. Ya Allah. Gene yo wong-wong kaya Habib Husain, Habib-habib para ulama, Habib novel kok keturutan dunia kok kaya kaya takluk lho. Wah, tadi ngono apa ada? Bariku hasil metot dhewe Halo? Jebul-jebule ketemu rasa, kula dadi mesam mesem dhewe. Mes metune rasa ngeten. <laughs> iya ya. Kini apa aku nek karet kok dunyane meletik melayu, tak edak malah kepleset. Piye kok para ulama kok ngedak dunya kok wah kok dingkok kok dunya takluk iki. Nah dewi dhewe iki tidak mencolot rono. Gedebukan rau malah rino gawe wengi-wengi gini. Habib Habib santai uripe ngerti-ngerti ya. <laughs> Ora sang watuk to, Bu? Ketokmu watukmu kok kaya piye? Halo. <laughs> Watuke nyindir aku tak angen-angen itu jebul-jebule kula ketemu rasa. Rasane ngene, kula iki dadi iso ngomong karo donya. Donya ya sak isine, ya Allah. Nya donya. Kowe iki memang bener nya sodakta wa barorta wa ana ala zalika minas. Kowe iki bener nya donya, kowe ora kena takluk karo aku iki ora kena nya donya, ora kena. Lah kowe kan tahu diperintah Allah toh, ayyuhad dunya ikhdini man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Eh donya tak perintah ya lakonono. Nggih Gusti, donya iki. Ladenono wong sing gelem ngladeni aku. Tapi nek ana wong ngladeni kowe, edah enggak wong iku. <laughs> aku contohnya, bener nyo kowe nyo ya apa nyo, ora ngomong nyo wingi-wingi. Ah, jebule kowe iki nindakno perintahe Gusti Allah to ya Allah. Dadi donya ngomong, lah ngono lho Gus sing tak karepno. Ah, aku mbok penuruti nuruti karepmu ya ora pengen di ngono. Paham saged ditampa? Jadi ketika kita menang justru dunia ini mengingatkan kita gini nopo malah hidul, ngulon ngetan belas nih gak nopo apa Karena apa? Karena dunia ini makhluk Allah yang anut aturannya Allah. Di mana dunia ini akan ngeladeni wong sing ngeladeni Allah dipilih niku wong-wonge. Eh, iki ngeladeni Allah tenan. Wis, jenengan karep napa? uh wah, kula kepengin mobil langsung moro sak kandangi. Nah, wak dhewe iki kandang mobil mulai tahun alif sampai tahun nyak lho ora ono. Halo halo. Hai hai tenang. Hai hai. Halo halo. Nah, mungkin-mungkin ini semua nuturi makanya dikatakan bahwa yang namanya dunia niku tergantung sing nampa nek min ahli ghaflah ya madarrat. Ana wong ora di agama, ora ngerti pengiran, kok akhirnya dunyane mau akeh, iku ngrusak dunya. Kula gadah kanca budamel marketing. Marketing niku mudeng. Market tambah ting. Nah, sabian alat-alat kangge operasi. Wargane miliaran. Niku duwe bos niku dunyane niku sugih mlekenti. Tapi orang ngerti agama, ya malah ya. Payah rapat ana sing metu. Reng ndi Salat. Salat ya ge apa? Arep njaluk apa kowe? Dunya. Ah, rasa salat ku tak ya aku. Ngrusak, Dik. Tapi nek donya dicekel karo Habib Novel, dicekel karo Habib Syekh, jadi perlambang, dadi hujjatun balighah. Numpak parjiru. Apa Habib Habib? Pajiru, parjiru apa pajiru? Yo yo salah sithik ngene. Pajiru, numpak Habib Syekh apa? Wah, mobile Hammer, mobile apa? Wah, sampean merhe. Eh, Hammer, Hammer itu api-api. Iki ketoke sugih. Wah, tapi sugih niku hujjatun balighah. Karena zaman sekarang ini imannya cukup nong ngerti nih. Eh, melu ngene bib novel kalau ngaji Insya Allah lancar nyatane kok. Beliau e lancare kaya ngono. Nah, coba bib novel numpak DKW. lima. Eh, berat berat beratnya? Eh, berat Apa zaman kepikir mrene? Yuk ngaji ini bib novel ya. Lo sing tujuh 75 itu. Eh. Makane nek ana wong geger Habib kok malah dianggap dunyane akeh. Jawab syukur sing sugih iki Habib, sing syukur sing sing sugih iki ulama. Nek dapurmu iki rusak. Nggih pun cekap sumanten mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Iki aku rawani ndongakno iki pokoke sing ketulis nok kene muga-muga katut niate dongane Habib Novel Al-Fatihah. Sedaya lepat nyun pangapunten, nek wangsul niku mboten usah salam-salaman. Besok iso ketemu meneh. Angger salaman ya awas. Saya jare kadang ki salaman urotiku jaluk siji. Barokai. Aku iki nggawa tas iki kanggo wadah iku lho. Nggih ngeten nggih. مولاي ya wa sallim daiman. على حبيبك خير كلهم هو الحبيب الذي شفاءته لكل هول من لمقتحم يا ربي بالمصطفى ما مضى Oke, mengkirin, mengkirin, mengkirin. Niki wonten doa khusus kangge abahipun Habib Novel, Habib Muhammad Al Idrus. Biniyati syifa, syifaan ajilan la yughadiru saqama bisiril Fatihah. Dan ada e, pengumuman e, bahwa malam ini ada ada persenekan pertambahan. Ya. Nah, ini tasnya dibuka lah. Jadi ada makan-makan, nggih dan ini pitutur sugihe ulama niku kanggo ngladeni akhirate. Nah mungkin mungkin kita sudah ketularan. Ya ngilmune, ya sugihe, cukupe, berkahe, kesolehane. Amin Allah Amin. Lah mengke ngendikane Habib nobel, dek wingi kula dibel niku wonten dor prese, wonten mboten? Hae hae tenan kok. Lah pundi tak umumne wonten mboten? Pundi? Dobel Jumat ngajeng. Ya wis, berarti durung dituku. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Insyaallah bijing sakit nampa perdobel perdobelan. Allahumma amin. Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.